InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-27. Bab yang ke-27 dalam kitab Tauhid Babu Maja'ah Fin Nushrah Bab tentang pengobatan sihir Bab tentang pengobatan sihir jadi kita telah membahas empat bab tentang sihir. Yang pertama tentang hukum sihir dan hukuman bagi tukang sihir. Kemudian yang kedua tentang macam-macam sihir. Kemudian yang ketiga tentang sihir dan perdukunan. Ini yang keempat tentang pengobatan sihir. Bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya? Penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa asar dari Nabi saw dan dari sebagian ulama salaf. Pertama, beliau menyebutkan Anjabirin Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila anin nushrah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pengobatan sihir. Faqal hiya min amali syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengobatan sihir itu termasuk perbuatan setan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Tidak boleh mengobati sihir dengan cara sihir juga. Itu sama-sama perbuatan setan. Sihir itu adalah perbuatan setan, maka tidak boleh melawan sihir itu atau menghilangkan sihir itu dengan sihir yang semisal. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Seperti ada pertanyaan kemarin pagi setelah taklim ada seorang bapak yang bertanya tentang orang yang dipasangi susuk oleh seorang dukun. Kemudian dia taubat. Dia menyadari bahwa itu adalah sihir. Dan sihir adalah kekufuran. Dan para dukun telah melakukan praktik-praktik kesyirikan dan kekafiran. Maka dia akhirnya mau bertobat. Maka ada orang yang menyarankan, katanya kalau mau tobat, harus datang lagi ke dukun tersebut. Minta dicabut. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta dukun itu lagi untuk mencabut sihirnya. Maka itu termasuk perbuatan setan. Rawahu Ahmad nadin jayid. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang baik wa Abu Daud dan juga diriwayatkan Imam Abu Daud wa qal dan Imam Abu Daud berkata Su'ila Ahmadu anha Imam Ahmad ditanya tentang pengobatan sihir dengan cara sihir. wakal Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Maka Imam Ahmad berkata, Ibnu Mas'ud memakruhkan, membenci atau memakruhkan semua bentuk pengobatan sihir yang menggunakan sihir. Ya, jemaah sekalian, makruh di sini maknanya adalah haram. Karena ulama dahulu, ulama salaf dahulu, kalau menyebut makruh, kadang mereka memaksudkan maknanya adalah haram. Oleh karena itu, di kalangan ulama fikih, istilah makruh kadang diperluas. Bisa dipahami sebagai makruh tanzih atau makruh tahrim. Jadi makruh itu kalau diperluas ada dua macam. Pertama makruh tanzih. Makruh yang sering kita dengar definisinya yaitu kalau ditinggalkan lebih baik. Kalau ditinggalkan dapat pahala kalau dilakukan tidak mendapat dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu istilahnya makruh tanzih. Tetapi ada juga istilahnya makruh tahrim. Makruh yang sifatnya diharamkan. Ini pemahaman ulama salaf dahulu. Makruh itu terbagi menjadi dua dan yang beliau maksudkan di sini adalah makruh yang diharamkan. Ya. Wafil Bukhari an Qatadah dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah. Imam Qatadah adalah seorang imam besar dari generasi tabi'in. Nama lengkap beliau Qudamah atau Qatadah bin Du'amah atau bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Salah seorang ulama yang sangat kuat hafalannya dalam bidang hadis dari generasi tabi'in imam besar dari generasi tabi'in. Kul Tulip nil musayyib. Beliau berkata, aku pernah mengatakan kepada Ibnil Musayyib. Ibnul Musayyib, nama lengkapnya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Juga seorang imam besar. Bahkan dikatakan beliau adalah yang paling fakih dari generasi tabi'in. Ketika para sahabat senior masih hidup, beliau sudah mulai berfatwa. Nah, kota ada berkata kepada Ibnul Musayyib, "Rajulun bihi tibbun aw anim an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunashar?" Bagaimana dengan seseorang yang disihir atau dia dipisahkan dari istrinya? Maksudnya adalah penyihir itu dia membuat suami istri nggak bisa berhubungan badan. Akhirnya berpisah. Kadang-kadang kata para ulama kalau mereka berjauhan mereka kangen. Tapi setelah berdekatan nggak bisa berhubungan. Ini luar biasa, dahsyat pengaruh sihir. Tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah sebagai ujian bagi kita. Maka tentang orang seperti ini yang disihir, Qatada bertanya kepada Ibnu Musayyib, apakah boleh diobati sihirnya tersebut? Maka Said bin Musayyib menjawab, qala la ba'sa bihi. Innama yuriduna bihil islah fa amma ma yanfa falam yunha anhu. Kata beliau tidak masalah. Tidak apa-apa. Karena yang mereka menginginkan adalah islah. Perbaikan antara dua orang suami istri ini agar mereka bersatu kembali. Karena yang bermanfaat tidaklah terlarang. Yang bermanfaat dan tentunya dengan cara yang benar tidaklah terlarang di dalam syariat. Waruya anil Hasan dan diriwayatkan dari Al Hasan. Al Hasan di sini maksudnya Al Imam Al Hasan Al Basri. Annahu qol, bahwasanya beliau berkata, "La yahullu sihra illa sahirun." Tidaklah ada yang bisa mengobati sihir kecuali dia penyihir. Kecuali dia penyihir. Jadi jemaah sekalian, sampai di sini kita dapat penjelasan ulama seakan-akan berbeda pendapat. Jadi riwayat-riwayat yang kita baca tadi seakan-akan ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan boleh diobati, ada yang mengatakan kalau dia mengobati sihir berarti dia penyihir. Berarti nggak boleh. Maka sebenarnya ulama tidak berbeda pendapat. Yang dimaksudkan pengobatan sihir yang dibolehkan adalah yang sesuai syariat. Sedangkan yang tidak boleh yang tidak sesuai syariat, yaitu pengobatan sihir dengan cara sihir juga. Makanya beliau mengutip penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau memberikan kesimpulan. Qala Ibnu Qayyim Imam Al-Qayyim berkata, an nushratu halu sihri anil mashur, wahia naw'an. Yang dimaksud dengan an nushrah adalah pengobatan sihir dari orang yang kena sihir atau menghilangkan sihir dari orang yang kena sihir. Dan jenisnya ada dua. Pertama, halun sih halun bisihrin mithlihi. Mengobati sihir dengan sihir yang sama. Jadi bisa sembuh. Jadi kalau orang kena sihir, dia datang kepada dukun, bisa saja sembuh. Namun jamaah sekalian, itu tetap terlarang. Lebih baik dia tersiksa, lebih baik dia mati sekalipun, daripada harus datang kepada dukun untuk minta tolong agar sihirnya hilang. Karena itu adalah kesyirikan dan kekafiran. Dan Nabi SAW pernah bersabda, La tusyrik billah, wa in wa hurrikta. Jangan kamu mempersekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal ataupun dibakar. Jadi dipenggal-penggal dulu baru mati atau dibakar dulu baru mati. Kata Nabi SAW, walaupun harus mati dalam keadaan tersiksa, jangan kamu mempersekutukan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, walaupun kita sakit dan orang-orang mengatakan di sana ada dukun sakti, semua yang datang kepadanya sembuh, maka lebih baik kita sakit saja lebih baik kita mati sekalipun daripada harus datang kepada dukun tersebut kemudian kita mempersekutukan Allah. Karena jemaah sekalian, penyakit kita di dunia ini batasnya hanyalah kematian. Setelah mati tidak ada lagi rasa sakit yang kita derita di dunia, sudah sembuh semuanya. Tidak ada lagi rasa sakit. Bukan maksudnya saya suruh bunuh diri ya. ya. Tapi begitulah kenyataannya. Kalau kita sakit, sudah mati sudah. Nggak ada lagi kanker, nggak ada lagi tumor yang kerasa setelah mati. Iya. Tetapi kalau seseorang melakukan kesyirikan, maka walaupun di dunia dia selamat, di dunia dia lepas dari penderitaan, sudah menantinya azab yang sangat pedih dan azab yang kekal abadi di negeri akhirat yang kekal, tidak ada lagi kematian setelahnya. Jadi lebih baik kita menderita di dunia daripada harus menderita di alam akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa huwa alladhi min amali syaitan." Sihir untuk mengobati sihir adalah termasuk perbuatan setan. Jadi bisa saja sembuh, tapi tetap saja terlarang dalam syariat. Itu perbuatan setan. Oleh karena itu dalam syariat tidak melihat pada hasilnya saja, tapi harus dilihat pada caranya. Ini selalu prinsip syariat, jangan kita lupakan. Bukan hasil yang utama, tapi caranya benar atau tidak. Walaupun hasilnya mungkin baik, hasilnya sembuh, tapi caranya tidak benar, maka tetap saja itu salah. Itulah prinsip Islam. Kemudian kata beliau, wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Ini yang dimaksud oleh ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali dia penyihir. Yaitu dia menggunakan sihir juga untuk mengobati sihir. Bagaimana caranya? fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu fayabtulu fayubtilu am, fayab, fayubtilu amalahu anil mashur caranya adalah penyihir atau orang yang mengobati sihir dengan yang diobati kedua-duanya harus mendekatkan diri kepada setan mereka harus melakukan perbuatan dosa kesyirikan dan kekafiran supaya setan mau membantu mereka pada akhirnya apa? Setan kemudian menghilangkan sihirnya dari orang yang disihir tersebut. Jadi ini sebenarnya permainan saja yang dilakukan oleh setan. Setan itu yang menyihir, membantu penyihir untuk menimpakan sihirnya kepada orang sakit, maka kemudian penyihir yang sama atau penyihir yang lain itu melakukan pendekatan diri kepada setan itu, lalu setan itu pergi, sehingga dia tidak lagi melakukan sihir kepada orang yang disihir tersebut. Ini seperti yang pernah kita bahas tentang kisah istri Ibnu Mas'ud, Zainab namanya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis "Innar ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jampi-jampi atau mantra-mantra kemudian jimat-jimat dan pelet itu adalah syirik. Maka ketika mendengar hadis ini Zainab mengatakan, "Kenapa disebut syirik? Kenapa disebut syirik? Dulu aku kalau sakit mata, maka aku datang kepada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini membacakan jampi-jampi, saya sembuh. Kenapa disebut syirik? Saya sembuh. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, itu hanyalah permainan setan. Setan itu dialah yang menusuk matamu, supaya kamu datang kepada dukun itu. Ketika kita datang kepada dukun, maka kita telah terjerumus di dalam kesyirikan. Setelah dukun itu membaca mantranya, setan itu melepaskan melepaskan tusukannya. Jadi ini permainan antara setan dan para dukun. Iya. Maka ini tidak dibenarkan walaupun sembuh. Ini yang pertama. Wasani yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, an-nusyratu birruqyati wa ta'awudzat wal adwiyati wa da'awat al mubahah. Pengobatan sihir dengan ruqyah. Ruqyah yang sesuai syariat. Atau doa-doa untuk minta pertolongan kepada Allah. Atau obat-obatan dan bacaan-bacaan yang mengandung doa kepada Allah yang mubah, yang dibolehkan. Maka ini hukumnya boleh. Mengobati sihir dengan rukyah atau dengan mohon pertolongan kepada Allah atau dengan obat-obatan yang halal atau dengan doa-doa yang dibolehkan dalam syariat, maka ini hukumnya boleh. Kesimpulannya jemaah sekalian, mengobati sihir itu ada dua macam, mengobati yang terlarang dan mengobati yang dibolehkan. Mengobati yang terlarang adalah datang kepada dukun minta dihilangkan sihirnya, minta dihilangkan pengaruh santet atau pengaruh guna-gunanya. Ini hukumnya haram, bahkan termasuk juga kesyirikan walaupun hasilnya sembuh. Adapun yang dibolehkan adalah merukyah atau mengobati dengan pengobatan yang sesuai syariat, diantaranya dengan rukyah syariah, rukyah yang sesuai syariat, ataupun bacaan-bacaan untuk minta pertolongan kepada Allah, ataupun obat-obatan yang dibolehkan dalam syariat. Jemaah sekalian, untuk melengkapi pembahasan kita, saya akan bacakan secara ringkas penjelasan Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala tentang pencegahan sihir dan cara pengobatannya. Ini saya ringkas dari kitab beliau yang berjudul Hukmu Sihri Risalatun fi Hukmi Sihri wal Kahana wa ma yata'allaqu biha. Ini sebuah risalah singkat juga yang sangat bagus, tapi di sini kita tambah singkat lagi. Kita tambah ringkas lagi uh, pembahasan beliau terbagi menjadi dua. Pertama pencegahan sihir. Yang kedua pengobatan sihir. Bagaimana caranya? Jemaah sekalian, untuk pencegahan sihir ada dua cara. Cara yang pertama dengan doa-doa dan zikir-zikir yang disyariatkan. Dan cara yang kedua, cara yang mubah. Cara yang pertama, Syekh bin Bas rahimahullah menjelaskan, ini beliau sebutkan di kitab aslinya, ada dalil-dalilnya, namun tidak saya bacakan lagi untuk meringkas. Pertama, untuk membentengi diri dari sihir, bacalah ayat kursi setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat wajib, setelah salam, setelah membaca zikir-zikir yang disyariatkan, bacalah ayat kursi. Setiap selesai sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca ayat kursi setiap sebelum tidur. Membaca ayat kursi juga setiap sebelum tidur. Makanya jemaah sekalian, kalau kita renungkan ayat kursi itu luar biasa. Ini ayat yang paling afdol dalam Al-Quran. Adapun surat yang paling afdol adalah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat yang paling afdol adalah ayat kursi. Karena di dalamnya terkandung nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Ini yang kedua, bacalah sebelum tidur. Ini untuk mencegah dan membentengi diri kita dari serangan sihir. Yang kedua, baca sebelum tidur. Ayat kursi itu adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian yang ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas, al falaq dan An-Nas setiap selesai solat wajib satu kali. Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam at tirmidhi dan disohikan oleh Syekh Al-Albani. Setiap habis solat bacalah Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas satu kali. Kemudian yang keempat, membaca tiga surat ini juga Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas masing-masing tiga kali di awal hari dan di awal malam. Awal hari berarti habis sholat subuh. Awal malam berarti habis sholat maghrib. Iya. Baca tiga kali. Al-Ikhlas tiga kali. Selesai ikhlas, Al-Ikhlas tiga kali. Lanjut Al-Falak tiga kali. Selesai Al-Falak tiga kali. Lanjut An-Nas tiga kali. Insya Allah kita semua hafal ya. Ya, mudah sekali. Kemudian yang kelima, untuk membentengi diri dari sihir juga baca Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas tiga kali sebelum tidur. Kemudian setelah baca, tiuplah kedua tangan. Jadi bacanya di depan dua tangan. Setelah baca, tiuplah kedua tangan. Kemudian diusapkan ke anggota tubuh yang bisa kita jangkau. Bacanya tiga kali, berarti tiga kali usap. Cuman cara membacanya agak beda sedikit. Kalau di awal hari dan awal malam, kita baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falak tiga kali, An-Nas tiga kali. Kalau sebelum tidur, cara bacanya beda sedikit. Al-Ikhlas sekali, Al-Falak sekali, An-Nas sekali. Ulangi tiga kali. Setiap satu kali, tiupkan ke, apa namanya, dua tangan, lalu usap ke seluruh tubuh. Itu sebelum tidur. Ini berdasarkan hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Ini yang kelima. Baca Al-Ikhlas, al falak An-Nas sebelum tidur dengan meniup kedua tangan dan usapkan ke tubuh yang bisa dijangkau. Kemudian yang keenam, untuk membentengi dari sihir, membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah yaitu ayat 285 dan 286. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini dibaca. Ya. Dibacanya kapan? Di awal malam. Awal malam berarti ba'da maghrib. Ya, dibacanya di awal malam ba'da maghrib. Kalau seandainya lupa, tidak apa-apa dibaca di pertengahan malam atau sebelum tidur. Iya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dengan lafaz ta'awud yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang pernah kita bahas di bab al-isti'adzah kalau tidak salah di bab yang ke-9 nanti bisa dilihat yaitu lafaznya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Ini baca di pagi dan petang hari. Pagi dan petang hari bacalah ini. Kemudian ketika mendatangi satu tempat tertentu, bacalah, sering-seringlah baca ini. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca ini, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syari makhluk. ketika dia mendatangi satu tempat, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi tidak sihir, tidak pula jin, tidak pula binatang berbisa yang bisa membahayakannya kalau dia membaca doa ini. Iya. Kemudian yang kedelapan jemaah sekalian, membaca zikir berikut ini di pagi hari tiga kali dan sore hari tiga kali, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini dibaca pagi hari tiga kali, sore hari tiga kali. Ini berdasarkan hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya apa jemaah sekalian? Bismillahilladzi la yadurru dengan menyebut nama Allah yang tidak satupun bisa membahayakan apabila kita menyebut nama Allah syai'un fil ardi wala fis sama apapun itu makhluk yang berbahaya di, di, di bumi ataupun di langit tidak akan membahayakan kita dengan nama Allah. Wa samiul alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah jemaah sekalian delapan benteng yang berasal dari zikir dan doa kepada Allah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bacalah ini jemaah sekalian untuk membentengi kita dari sihir. Terutama kalau kita datang di daerah-daerah yang di situ masih banyak para tukang sihir. Iya, jangan takut. Bentengi diri kita dengan zikir kepada Allah, tentunya disertai dengan tawakal. Disertai dengan tawakal kepada Allah, bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja. Karena Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ini cara yang pertama, dengan zikir dan doa. Cara yang kedua adalah menempuh sebab-sebab yang disyariatkan untuk mencegah sihir. Sebagai contoh jemaah sekalian, ada satu cara mencegah sihir yang sifatnya alami dan mubah, yaitu apa? Makan korma ajwa di pagi hari tujuh butir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha sab'i tamaratin ajwa lam yadurrahu dzalikal al summun wala sihrun." siapa yang di pagi hari makan korma ajwa sebanyak tujuh butir, maka pada hari tersebut tidak satupun racun ataupun sihir yang bisa membahayakannya. Tidak ada satu racun pun atau sihir yang bisa membahayakannya. Kalau dia makan korma ajwa sebanyak tujuh butir di pagi hari. Ini adalah sebab yang Allah ciptakan di alam ini untuk mencegah sihir dari mana kita tahu? Dari hadis. Walaupun kita nggak meneliti secara apa namanya ilmiah di dalam dunia kedokteran modern saat ini, tentu kita percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadisnya sahih, bahkan paling sahih, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Tapi jemaah sekalian, di dalam riwayat Muslim ada tambahan lagi mimma bainala bataiha. Korma ajwa yang berasal dari kota Madinah. Jadi ini korma khusus. Korma ajwa yang berasal dari kota Madinah. Tapi Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan, saya harap, insya Allah, kalau misalkan tidak ada korma ajwa dari Madinah, boleh korma ajwa dari mana saja. Kalau misalkan tidak ada korma ajwa, boleh korma dengan jenis apa saja. Mudah-mudahan kata beliau, insya Allah juga bisa mencegah sihir. Ya. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Allah ciptakan tujuh butir korma ini kalau kita makan pagi kita akan terhindar dari sihir. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan itu lemah. Iya, jangan kita takut. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada tukang sihir. Karena tukang sihir itu seringkali mengancam orang-orang. Kalau kalian tidak apa namanya memberikan upacara sesajen, nanti akan terjadi malapetaka. Itu namanya tukang sihir. Walaupun di kampung kadang dia disebut ketua adat atau di, bahkan imam atau ustadz atau kiai. Dia katakan kepada masyarakatnya, kalau kalian tidak bikin upacara sesajen, nanti ada korban. Maka kita jangan takut, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya tipu daya tukang sihir itu adalah lemah. Iya. Ini jemaah sekalian untuk pencegahan. Sekarang pengobatan. Insya Allah kita ringkas untuk pengobatan sihir. Kata Syekh, pengobatan yang paling ampuh adalah dengan rukyah syariah. Rukyah yang sesuai syariat. Apa yang perlu kita bacakan? Pertama, bacalah doa-doa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk merukyah orang sakit. Di antaranya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, Robnya manusia, sembuhkanlah Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini dibaca. Doa rukyah yang pernah diajarkan Nabi saw. Ya. Yang kedua, bacalah doa rukyah yang pernah dibaca oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah saw. Nabi SAW pernah sakit dan malaikat malaikat Jibril datang untuk merukyah beliau. Subhanallah jemaah sekalian, malaikat Jibril pun gak bisa menyembuhkan. Bisanya hanya melakukan sebab kesembuhan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka malaikat Jibril membaca rukyahnya disebutkan dalam riwayat Muslim, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku merukyahmu dari setiap yang menyakitimu dan dari kejelekan setiap jiwa atau mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah aku merukyahmu. Ini rukyah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah ini. Iya. Kemudian kata Syekh, yang ketiga adalah ini lebih manjur lagi untuk pasangan suami istri yang disihir, nggak bisa berhubungan badan, nggak bisa deketan. Kalau berjauhan kangen, kalau berdekatan jadi seperti benci dan marah, bahkan nggak bisa berhubungan badan. Ya, jadi hilang nafsu misalkan. Ya, Kata Syekh, ambillah tujuh lembar daun bidara hijau, kemudian tumbuk, dihaluskan tujuh lembar daun bidara hijau, kemudian ditumbuk, dihaluskan, kemudian dilarutkan di dalam air. Air secukupnya yang kira-kira cukup untuk mandi, kemudian bacakan rukyah. Bacakan rukyah. Setelah dibacakan rukyah, air itu diminum kurang lebih tiga kali tegukan, sisanya untuk mandi. Jadi tujuh lembar daun bidara hijau ditumbuk, dihaluskan di dalam air, setelah itu dibacakan rukyah di air, kemudian airnya diminum, paling tidak tiga kali apa namanya tegukan, sisanya untuk mandi. Iya. Itu boleh diulang-ulang sampai hilang pengaruh sihirnya. Lalu apa yang dibacakan di air tersebut? Syekh menyebutkan beberapa yang dianjurkan untuk dibaca. Yang pertama ayat kursi. Yang kedua surat Al-Kafirun. Yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kemudian setelah itu, bacalah ayat-ayat tentang sihir. Bacalah ayat-ayat tentang sihir. Jadi, pertama ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Setelah itu, bacalah ayat-ayat tentang sihir dalam Al-Quran. Apa saja jemaah sekalian? ayat-ayat tentang sihir dalam Al-Quran, ada beberapa ayat. Pertama surat Al-A'raf, ayat 117 sampai 119. Surat Al-A'raf, ayat 117 sampai 119. Yang kedua surat Yunus, ayat 79 sampai 82. Surat Yunus, ayat 79 sampai 82. Yang ketiga, surat Toha, ayat 65 sampai 69. Surat Toha, ayat 65 sampai 69. Inilah tiga ayat tentang sihir di dalam Al-Quran. Bacakan itu di air. Iya. Siapa yang nggak sempat mencatat, mudah-mudahan bisa dilihat di rekaman. Iya. Dan di website saya ini juga ada apa namanya tulisan ini, ringkasan. Ringkasan tentang pencegahan dan pengobatan sihir. Iya. Jadi ini yang dibaca. Iya. Kemudian Terakhir, kata Syekh, kalau memungkinkan untuk menemukan buhulnya. Buhul-buhul. Biasanya para tukang sihir itu meniup di, di buhul-buhul. Sebagaimana sudah kita bahas, di antara cara sihir adalah mereka menggunakan buhul-buhul, di situ mereka tiupkan sihirnya dan mereka simpan di tempat rahasia. Dahulu Nabi SAW buhul dibu, di, ditiup di sebuah buhul, sebuah batu yang ada rambut beliau di situ, ada juga sisir beliau, kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian malaikat datang memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengangkat buhul tersebut dan dihancurkan. Ya. Kalau memungkinkan, kalau ketemu. Bagaimana caranya ketemu? Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, minta diberi petunjuk. Ya, jangan tanya kepada jinnya. Jangan tanya kepada jinnya dan jangan tanya apa-apa padanya. Dan jangan percaya kalau dia mengatakan saya disuruh sama fulan, ini bahaya. Ini tukang sihir atau para jin itu dia mau mengadu domba kita. Yang suruh kamu siapa? Apa namanya? Teman kantormu misalkan. Atau saudaramu sendiri. Ini nggak boleh dipercaya. Tidak boleh dipercaya. Ini salah satu misi para tukang sihir dan para jin untuk mengadu domba di antara manusia. Iya, jadi nggak boleh kita nanya-nanya kepada jin di mana buhulnya atau siapa yang nyuruh kamu. Ini tidak dibenarkan. Iya, Jadi cari sendiri dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Inilah jemaah sekalian, ringkasan cara mencegah sihir dan cara pengobatan apabila sihir itu sudah terjadi. Intinya adalah semua ini hanya sebab, hanya usaha kita yang menentukan sembuh atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim yang kena sihir bisa jadi juga karena kelalaiannya, tidak membentengi diri dari sihir tersebut. Karena dia juga mungkin suka berbuat maksiat, tidak mendekat kepada Allah sehingga dia bisa kena sihir. Tapi bisa jadi juga itu bagian dari cobaan keimanan baginya. Karena Nabi SAW sendiri kena sihir. Tentu bukan karena beliau lalai, melainkan cobaan dan ujian bagi Rasulullah SAW Allah timpakan ujian bagi seorang muslim untuk mengangkat derajatnya dan menghilangkan dosa-dosanya. Makanya dulu para nabi dan rasul, mereka kalau tertimpa musibah atau sakit, mereka malah bergembira, senang dan bersyukur. Kenapa? Karena dengan musibah Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa serta menganugerahkan pahala yang melimpah. Jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.